بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Kita lanjutkan Terakhir kita pelajari tata cara duduk antara dua sujud Setelah kita pelajari Sifat yang Kata Nawawi merupakan sifat yang masyhur ya yang kata Ibnu Uthaymin disepakati oleh ulama yaitu iftirash kita sudah selesai ini. berikutnya apa yang sudah disyaratkan sebelumnya yaitu sifat duduk antara dua sujud yang diperselisihkan oleh ulama yang disebut dengan ikra sebut dengan ikra ikra sebenarnya ada memang ada ik'a yang dilarang oleh Nabi SAW yang itu akan dipelajari nanti pada makruhat salah ini perkara-perkara yang dimakruhkan ik'a seperti duduk seperti eh, ik'a kelp anjing itu nanti nah jadi ik'a yang dimaksud ini sekarang bukan ik'a yang itu. Nah, ik'a yang dimaksud ini yang di diperselisihkan apakah disyariatkan diamalkan pada duduk antara dua sujud adalah ik'a dengan makna menegakkan kedua telapak kaki ya menegakkan kedua telapak kaki dengan jari jemarinya ditekuk ke arah kiblat dan duduk di atas kedua tumit. Duduk di atas kedua tumit. Jadi pantat diletakkan di kedua tumit itu. Tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya menetapkan tata cara ini termasuk yang masyru' yang mustahab pada duduk antara dua sujud. Kata An-Nawawi, Anda nukil sekarang kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada saat duduk antara dua sujud. Tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada saat duduk antara dua sujud. Dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwaiti dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu salah satu murid seniornya Al-Imam Syafi'i ketika al Imam Syafi'i di Mesir. Ya, dia yang meriwayatkan pendapat-pendapat Asy-Syafi'i dan dia salah satu korban mihnatul Quran yang dipenjara sampai mati. Ya. Di masa Eh, fitnah Al Imam Ahmad dan yang yang ajaib ya disebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan kepada Al-Buwaiti pernah mengatakan kepada Al-Buwaiti di masa hidupnya ya karena Al-Imam Syafi'i terkenal firasatnya Al-Buaiti pernah eh, Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada Al-Buaiti sebutkan bahwa Syafi'i mengatakan Al-Buaiti bahwa kamu akan mati satamut fil hadid satamutu fil hadid kamu akan mati dalam borgol nah dan dia diborgol dalam penjara sampai mati karena dia mempertahankan akidahnya bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah sifat Allah dan bukan makhluk di masa mihnah. Tayyib. Ini sedikit cerita aja tentang buah itu. Nah, agar kenal. Saya akan menyebutkan mendengar ya dikata al buah itu itu memang periwayat pendapat-pendapatnya al al siapa al syafi'i ketika di Mesir. Nah, itu tadi sekilas tentang dia. Jadi an mengatakan apa? Tata cara ini dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i pada duduk antara dua sujud dalam kitab Al-Imla dan Al-Buwayyuti. Eh, artinya apa? Dari cerita yang disampaikan tadi mengenal siapa al buwayuti berarti pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ketika di mana? Ketika di Mesir. Nah, itu berarti ini yang merupakan salah satu pendapat beliau yang yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ya yang Al-Imam Syafi'i kita tahu beliau dari Irak itu pindah ke Mesir ya dan di Mesir beliau wafat sebelum mihnah sebelum mihnatul Quran sebelum fitnah mihatul Quran terjadi sudah wafat duluan Al Imam Syafi'i. Nah, tetapi di sini yang Anda dapatkan tidak dinukil bahwa ini pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, tidak dikatakan begitu, tapi dikatakan salah satu pendapatnya. Allahu a'lam. Yang jelas ya ini berarti dikemukakannya ketika di Mesir karena ini al itu yang meriwayatkan. Nah, Baik, al-muhim salah satu pendapat Syafi'i. Nah, nah dari kalangan fukaha Syafi'iyah dari kalangan fukaha Syafi'iyah Al-Baihaqi dan An-Nawawi memilih pendapat ini. Al-Baihaqi dan An-Nawawi memilih pendapat ini. Dalam mendukung pendapat ini Al-Baihaqi punya keterangan yang bagus ya dalam mendukung pendapat ini dinukil oleh Nawawi dalam Al-Majmu' dan An-Nawawi mendukung keterangan Al-Baihaqi. Kemudian datang ya Al-Imam Al-Albani di masa kita mendukung mereka. Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dalam kitab Aslu Sifat Salat Nabi ya. Dan dalam talhisnya, talhis sifat salat Nabi, jadi berturut-turut tiga, tiga kitab itu. Yaitu kitab induknya yang disebut aslu sifatis salat, kemudian diringkas jadi sifatus salat, kemudian ditalhis lebih ringkas lagi menjadi talhis sifat salat. Nah, Al-Albani rahimahullah mendukung pendapat ini. Dengan makna dengan makna penetapan mereka dengan makna bahwa tata cara ini diamalkan kadang-kadang saja Tata cara ini diamalkan kadang-kadang saja. Dan yang sering diamalkan yang masyhur itu yaitu yang yang disepakati yang duduk dengan cara iftirash. Itu yang sering diamalkan. Ya. Kadang-kadang kadang-kadang duduk dengan ik'a pada duduk antara dua sujud. Baik. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih bahwa Taus Taus bin Kaisan tabi'i rahimahullah berkata Qulna li bin Abbas Qulna li Abbas. Kami mengatakan kepada Ibnu Abbas. Fil iqa'i al qadamain. Fil iqa'i al qadamain. Tentang sifat ya atau tata cara iqa yakni duduk di atas kedua tumit. Faqal maka Ibnu Abbas menjawab hias sunnah. Itu adalah sunnah. Ya. Kaidahnya jika sahabat memutlakkan kata sunnah, mengatakan itu adalah sunnah, tidak ada sunnah yang dimaksud selain sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Fakulna lahu kata Paulus, fakulna lahu maka kami mengatakan lagi kepada Ibn Abbas Inna lanarahu jafaan birrojul. Inna sesungguhnya kami ya lanarahu memandang tata cara duduk seperti itu, tata cara duduk itu jafaan birrojul merupakan kekakuan pada seseorang. Ya, terlihat kaku. dan seakan eh, keluar dari sunnah ajaran Nabi SAW. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan, bal hiya sunnah. Bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu. Ya. Jadi itu bukan kekakuan, bukan keluar dari ajaran Nabi, sunnah Nabi, bahkan itu adalah sunnah Nabimu. Sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan begitu oleh Ibn Abbas. Nah, tadi sudah kita dengar al-iq'a al qadamain. Secara singkat begitu yaitu duduk di atas kedua tumit. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa difahami. Jika duduk di atas eh, nah, yakni Eh, al-iq'a' al kodamain, Nah, persisnya ini masih dengan lafaz al kodamain. Ini duduk di atas di atas kedua telapak kaki ya. Nah, al kodam itu telapak kaki. Al-iq'a' fil iq'a' al al kodamain duduk di atas kedua e, telapak kaki. Nah, jadi memang di sini belum begitu jelas tafsirnya. Bagaimana maksudnya duduk di atas kedua telapak kaki. Nah, tafsir ik'a ini diperjelas di atas kedua telapak kaki al ika fil kodamen tadi itu, yang duduk di atas kedua telapak kaki diperjelas maknanya pada riwayat Al-Baihaqi. Pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanat yang dinilai jayyid ya, dinilai jayyid, dinilai bagus oleh Al-Albani. Anak ulangi, riwayat Muslim tadi yang lafadznya duduk di atas kedua telapak kaki itu diperjelas maknanya pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dinilai jayyid jayyid artinya bagus oleh Al Albani bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ya sifat duduk Nabi alaihi salatu antara dua sujud berupa ya lafadznya pada itu intisab Rasulillah intisab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi ala aqibaihi wa suduri qadamaihi bainas sajdatain intisab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi duduknya Nabi alaihi sallam, duduk tegaknya Nabi duduk tegaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam intisab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kibah duduk tegaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas akibaihi. Nah, akib itu artinya tumit, di atas kedua tumitnya. Wasuduri qadamaihi dan ya ujung eh, apa? Sudur itu bagian dasar dari dari jari jemari kaki. Nah. Ya. Antara kedua sujud. Nah, jadi jari jemari menghadap ke kiblat. Nah, di sini diperjelas ala akibai di atas kedua tumit telapak kakinya yang ditegakkan. Ya. Jadi ini tadi riwayat Al Baihaqi dari Ibn Abbas menjelaskan secara detail tata caranya. Hadis yang sama dengan ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar. Jadi selain Ibnu Abbas, sahabat yang lainnya juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang juga dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Al-Talkhis, Talkhisul Hadir dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ya. Tob'an tentunya ya. ya. Al-Baihaqi dan An-Nawawi termasuk yang menilai benar riwayat-riwayat ini, nah, sahih riwayat-riwayat ini bersama dengan mereka yang kita dengar namanya. Nah, nah ini tadi hadis hadis dari Nabi SAW kan dari Nabi SAW dua Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Nah, tata cara ini telah diamalkan oleh tiga abadilah. Di, diriwayatkan oleh al-abadilah salasah. Nah, tiga abadilah yakni tiga sahabat yang namanya Abdullah. Itu istilah abadilah tiga sahabat yang ya disebut Abadilah maksudnya namanya Abdullah. Abadilah ini jamaknya. Nah, siapa ketiga itu yang mengamalkannya Abadilah? Tiga abadi yang mengamalkan uh, tata cara ini Abdullah ibnu Abbas, periwayat hadis dari Nabi SAW. Yang kedua Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga periwayat hadis ini dari Nabi SAW. Yang ketiga Abdullah ibnu Zubair Abdullah ibnu Zubair. Dan ini termasuk tiga sahabat yang ya hidup sampai ke akhir-akhir akhir-akhir masa sahabat. Nah, dan mendapati e, fitnah-fitnah besar yang menimpa umat bahkan salah satu ya yang jadi korban fitnah itu adalah Abdullah ibnu Zubair setelah sempat jadi Amirul Mukminin. Nah, jadi Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Tiga abadi ini mengamalkan tata cara ini. Sebagaimana riwayat Taus dari mereka dalam Sunan Al Baihaqi sebagaimana riwayat Taus dari mereka. Yani Taus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ibnu, Ibnu Zubair bahwa ketiganya mengamalkan ini. Dalam Sunan Al Baihaqi dengan sanad dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan Al Albani ya sebagaimana dalam sifat aslu sifatis sholat dalam aslu sifatis sholat. nah ya sebenarnya dikemukakan tadi bahwa tentu saja al baihaqi sendiri dan an nawawi juga memandang benar riwayat-riwayat itu oleh karena itu mereka al baihaqi an nawawi al albani mereka mendukung pendapat ini nah salah satu pendapat asy syafi'i telah diamalkan oleh tiga abadilah dari sahabat dan telah sabit benar riwayat dari Nabi SAW bahwa itu sunnah Nabi SAW dengan makna yang telah kita dengar kadang-kadang diamalkan ya yang selalu diamalkan dari iftirash yang sering dan ini kadang-kadang saja nah agar kita tahu pendapat asy-syafi'i yang lainnya mengatakan makruh pendapat asy yang lainnya mengatakan ini makruh. Dan itu sama dengan pendapat gurunya Malik. Pendapat asy yang lainnya mengatakan makruh itu sama dengan pendapat gurunya yaitu Malik. Dan ini juga pendapat ahlur ra'yi, ahlur ra'i. Ya, para fuqaha yang digelari ahlur ra'i, penganut ra'yu, penganut logika. Mereka adalah penduduk Kufah. Nah, imamnya di Kufah itu Imam Abu Hanifah. Nah, jadi mereka banyak menggunakan ro'yu. Kufah e, eh, Kufah tersebut. Nah, dan jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama memandang ini makruh. Tetapi pendapat ini bisa dibantah. Bantahannya bahwa memang ada larangan ik'a, ada larangan ik'a dari Nabi SAW seperti telah disyaratkan tadi. Tetapi yang dilarang adalah ik'a al ik'a ul kalb, duduk ik'a seperti ya ik'a anjing, yaitu ik'a anjing yang dilarang itu dalam hadis adalah duduk e, di atas tanah dengan menegakkan kedua paha. Jadi bersimpu di tanah ketika duduk dalam sholat, ya bersimpu di tanah. Kemudian kedua paha diangkat. Ya seperti anjing kalau duduk. Pernah lihat anjing duduk? Pantatnya diletakkan di tanah kemudian ya pahanya ditegakkan. Nah. nah, itu ik'a ik'a al-kalb. Ya, itu yang dilarang, dimakruhkan. Nah, ini ik'a dengan makna yang lain. Telah datang hadis dari Nabi SAW. Oleh karena itu tiga sahabat abadilah mengamalkannya. Jadi lain arah. Itulah sebabnya kita kemudian mendapati Asy-Syafi'i sendiri yang pernah mengatakan makruh pada salah satu pendapatnya ternyata ya kita mendapati beliau punya pendapat lain yang mengatakan ini mustahab. Nah, dalam kitab Nyal imla dan pada riwayat al Buaiti tadi sudah dinukil. Nah, tadinya pendapatnya sama dengan pendapat gurunya Malik. Nah, kemudian kita mendapati pendapat yang lain mengatakan mustahab. Bagaimana dengan Al Imam Ahmad, murid Ash Shafi'i? Imam Ahmad memandang masalah ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dari Muhanna ya Ibnu Qudamah menukil dari Muhanna Ibnu Qudamah dalam kitabnya al ini menukil dari Muhanna Muhanna meriwayatkan bahwa Al Imam Ahmad berkata Muhanna ya mengikatkan dari Ahmad bahwa Ahmad mengatakan aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Tidak mengamalkannya. Tetapi aku tidak mencela pelakunya, kata Ahmad. Ini tadi ya riwayat dari Muhanna. Bahwa Imam Ahmad mengatakan aku tidak melakukannya, tetapi aku tidak mencela pelakunya. Artinya dalam hal pilihan madhab Al-Imam Ahmad tidak memilih tata cara ini tidak menganggapnya mustahab ya dan tidak menganjurkan dan beliau sendiri tidak melakukannya tetapi pada saat yang sama beliau tidak mencela orang yang melakukan itu Ini dari Ahmad. Jadi yang di, dan yang yang dikenal dalam madhab Hambali, yang dikenal dalam madhab Hambali sifat ini tidak disunnahkan. Sama sebagaimana imam mereka, Imam Ahmad, tidak memilih tata cara ini. Jadi dalam madhab Hambali sifat ini tidak disunnahkan. Ibnu Qayyim dan Ibnu Uthaymin, mereka dari kalangan fukoha Hanabilah, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti' mendukung madhab mereka bahwa sifat ini tidak disunnahkan. Namun kesimpulan masalah ini telah kita lewati ya yang rojih salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang telah kita dengar yang didukung oleh Al-Baihaqi dan An-Nawawi ya dua imam dari kalangan fuqaha Syafi'iyah mendukung imam mereka dan di masa ini Al Albani dengan makna kadang-kadang. Tayyib. Dan anda ingatkan sekali lagi bahwa ini hanya diduduk antara dua sujud. Tidak diamalkan di duduk yang lainnya. Hanya diduduk antara dua sujud. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Tata cara duduk, sifat duduk tadi sudah selesai. Terkait dengan kedua kaki. Sekarang sifat kedua tangan. Bagaimana sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud? Perlu diketahui bahwa tidak datang hadis dari Nabi alaihi salatu yang menjelaskan secara khusus tentang sifat kedua tangan pada saat duduk antara dua sujud. Ya. Karena hadis-hadis yang datang yang akan kita dapati nanti pada pembahasan tasyahud yaitu hadis Ibnu Umar juga ada riwayat dari Ibnu Zubair dan ada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhum jami'an riwayat-riwayat itu tentang duduk Nabi alaihi salatu wassalam secara persis pada saat duduk tasyahud nah, ada satu riwayat yang akan diterangkan nanti ya yang menyebutkan menyifatkan tata cara Nabi meletakkan kedua tangannya satu antara dua sujud karena setelah lafat itu disebutkan kemudian Nabi sujud. Nah, tapi itu riwayat yang syad, riwayat yang ganjil, keliru, nanti akan dijelaskan. Jadi kesimpulannya, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi yang sahih itu menyifatkan ya kedua tangan Nabi saat duduk tasyahud. Nah, namun fukoha, ya ulama tetap membahas masalah ini. Mereka menetapkan sifat kedua tangan. yakni mengacu kepada duduk tasyahud. Mengacu kepada duduk tasyahud. Nah, karena sama-sama duduk dalam sholat. Baik. Fukoha Hanabilah dan Syafi'iyah fuqaha Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah menyamakan sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud dengan sifat kedua tangan pada saat duduk tasyahud kecuali dalam satu hal yaitu yang diperkecualikan adalah dalam hal mengangkat jari telunjuk ya tangan kanan jadi telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat, untuk berisyarat menunjuk ke arah kiblat. Ini saja yang di diperkecualikan, dibedakan. Nah, kan perhatikan ya. Nah. Perhatikan. Karena kita akan pelajari nanti pada duduk tasyahud ya disunahkan ya memberi isyarat menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Nah, dan itu ada dua kaifiahnya. Salah satunya ini seperti ini. Ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah membuat halqah, lingkaran seperti ini. Ini pada hadis Wa'il bin Hujr. Ya, Kemudian tata cara yang kedua adalah seluruh jari jemari tangan digenggam. Kemudian jari telunjuk diangkat menunjuk ke arah kiblat. Jari jari kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam. Jumlahnya berapa nih? Tiga. Ya, ini seperti angka tiga. Kemudian ibu jari digabungkan ke jari tengah, digenggam digabungkan ke jari tengah seperti angka 5. Ini yang disebut ya angka 53. 53 yang disebutkan pada hadis Ibnu Umar. Ini, ini tata cara yang kedua. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Dua. Ini, yang ini, yang ini menurut fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah tidak diamalkan pada duduk antara pada duduk antara dua sujud. Ini hanya pada tasyahud. Nah, nanti kita akan tepati ya. Ibnu Utsaimin mengikuti Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan pada duduk antara dua sujud juga begini. Baru dengar Pak, kok ada yang kaget Anda lihat. Ini pendapat Ibnu Utsaimin. Nah, mengikuti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dia samakan dia samakan. Nah, jadi sama dengan masalah sedekap Ibn Uthaymin mengatakan dalam posisi tangan pada berdiri semuanya sedekap sebelum sholat e, sebelum apa sebelum sebelum apa ketika berdiri sebelum ru, ruku nah sedekap bangkit dari ruku tidak sedekap begitu pula pada duduk semuanya seragam ya duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud sama nunjuk begini nah, dan kita dalam dua pendapat Ibnu Uthaimin ini ya kita anggap keliru kita sudah pelajari pada masalah bersedekap sudah dijelaskan ya keliruan pendapat ini dan ini nanti kita akan dapati ya e, masalah ini juga nah yang ma'ruf yang masyhur kan itu yakni tanpa isyarat jadi fuqaha Hanabilah fuqaha Hanabilah nah hampir keseluruhan mereka eh, Ibnu Utsaimin termasuk dari fuqaha Hanabilah Ibnu Qayyim dari fuqaha Hanabilah nah keumuman fuqaha Hanabilah sama dengan fuqaha Syafi'iyah ya menyamakan sifat kedua tangan pada satu tasyahud kecuali yang ini jadi Hanafi dan Syafi'iyah membedakan antara duduk antara dua sujud dengan tasyahud dalam hal posisi kedua tangan dibedakan dalam hal ini. Nah, jadi pada duduk antara dua sujud, kedua telapak tangan diletakkan saja, ya. Diletakkan saja. Ya. Diletakkan dan jari jemari dibentangkan ya, tidak menggenggam, tidak menunjuk ya, seperti pada saat tasyahud. Nah, Tetapi posisi posisi posisi telapak tangan diletakkan di mana? Apakah di di paha, di ujung paha tidak sampai ke lutut atau sampai ke lutut. Ya. kita ingin lutut. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, mayoritas fukoha hanabila mayoritas mereka, mayoritas fukoha hanabila termasuk di antara mereka Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' masih eh, eh, masih ingat Ibnu Muflih kenal Ibnu Muflih nah Ibnu Muflih itu ya kawannya Ibnu Qayyim satu perguruan dengan Ibnu Qayyim pada madrasahnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan dikatakan bahwa Ibnu Muflih lebih menguasai tarjihat Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Jadi di antara mereka murid-murid senior Ibnu Taimiyah yang paling menguasai pendapat yang mas, pendapat yang ditarjih yang dianggap paling kuat dari masalah-masalah khilaf oleh guru mereka oleh Syekhul Ibnu Taimiyah yang paling menguasai itu dari Ibnu Muflih. Ya, jadi Ibnu Qayyim kalau bingung apa tarjih Ibnu Taimiyah dalam masalah itu nanya ke Ibnu Muflih. Nah itu Ibnu Muflih. Nah, dia punya beberapa kitab diantaranya kitab Al-Furu' nah dan Kohana bila yang lainnya Al-Hajawi Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna' dalam kitab Al-Iqna' ya Al-Hajawi ini punya beberapa kitab di antaranya Al-Iqna' dan yang lebih ringkas dari Al-Iqna' namanya Zadul Mustaqni' Zadul Mustaqni matan itu yang disyarah Ibnu Utsaimin yang sering kalian dengar syarahnya namanya Asy-Syarhul Mumti'. Di Asy-Syarhul Mumti' itu syarah terhadap kitab Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' karya Al-Hajawi. Al-Hajawi punya kitab lebih lebih luas daripada Zadul Mustaqni' namanya Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad. Nah, jadi mayoritas fuqaha Hanabilah termasuk di antara mereka Ibnu Mufli dalam Al-Furu' Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna' dalam kitab Al-Iqna' ya memilih satu sifat saja. Satu sifat saja yang dipilih oleh mereka. Sifat tersebut adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari tangan persis di ujung paha tanpa menyentuh lutut. Jadi persis di ujung paha dan tidak sampai ke lutut. Dalam keadaan jari jemari terbentang rapat, terbentang rapat, rapat begini. Jadi bukan ditebar, terbuka begini. Nah, dirapatkan, terbentang menghadap ke arah kiblat. Ujung jari jemari ini persis di ujung paha dan tidak sampai ke lutut. Nah, Fuqaha Syafi'iyah juga berpendapat begini. Ini juga yang difil oleh mereka. Dinukil oleh An-Nawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil ya fuqaha Syafi'iyah sebutkan di sana Imamul Haramain dan yang lainnya. Ya. Juga memilih ini sama dengan tadi. Tetapi fuqaha Syafi'iyah menambahkan apabila ujung jari agak maju sedikit sehingga ujung jari sampai ke bagian atas lutut, kata mereka tidak mengapa. Tidak masalah. Tapi sementara ini karena waktu ya masih ada pembahasan kelanjutan pembahasan karena ada sebagian fukaha Hanabila yang menetapkan sifat kedua yakni di lutut. Nah, ya. Namun e, untuk sementara ini dan kalian sudah bisa beramal dengan ini. Nah, yang mengacu pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada duduk tasyahud.